بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المعلق رحمه الله تعالى وجمع النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحي بداننا وصبت لساننا بحقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصل وسلم وبارك عليه أخبرنا شيخنا قطب الوجود قطب الوجود وشمس دائرة الشهود محمد بكري عن جدته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت إذا تصدقت على أحد أرسلت على أثاره رسولا رسولا يتبعه إلى مسكنه إلى مسكنه ليتعرف هل يدعو لها فتدعو له بمثل دعائه لئلا يكون دعاؤه في مقابلة الصدقة فينقص أجرها yang lalu kata pengarang kitab ini Syekh Abdul Aziz Al-Maribari Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Seyedianya seorang kalau dia bersedekah Jangan ngarepin didoain Karena kalau dia sedekah Lalu dia, dia ngarepin didoain Barangkali doanya orang yang disedekahin Itu ngimbangin sedekahnya bimugabalati. Kalau ngimbangin boleh jadi pahala ngimbang. Karena pahalanya diganti dengan doa tadi. Iya. Kalau dia doain kita nggak minta, doain lagi. Allah terima kasih barakallah. semoga Allah kasih inti keberkahan berkat inti ngasihannya hadiah ya, sedekah inti juga begitu mudah-mudahan berkah jadi doa kita, doa dia kita balas doa. Jadi sedekah kita tetap begitu. Ini ihtiyat namanya. Ihtiyat. Pada dia hati-hati. Akhbarana telah memberi khabar kepada kami Syekhuna, guru kami, Qutbul Wujud. Wa syamsu dairatis syuhud. ya kutubul wujud wali kutub berarti wa syamsu dairati syuhud mataharinya wilayah ya alam nyata syuhud Muhammad Bakri anjad jaddatihi Muhammad Bakri daripada neneknya Aisyah daripada neneknya ya an jaddatihi siapa jidnya ah, Aisyah Umil Mukminin. Jadi cucunya Sayyidina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Annaha bahwasanya Siti Aisyah kanat adalah dia idza tasaddaqat kalau bersedekah ala ahadin kepada seseorang arsalat ala asarihi rasulan dia utus seseorang untuk ngikutin jejaknya. Siti Aisyah kalau sedekah kasih, lalu ada orang intilin tuh yang barusan dikasih itu disuruh diikutin orang bantunya atau apa ikutin tuh orang yang baru saya kasih sedekah lihat dia sampai rumahnya kalau Siti Aisyah utusannya itu mengabarkan kepadanya bahwa yang dikasih tadi di rumahnya doain Siti Aisyah, Siti Aisyah doain lagi dari jauh. Tujuannya apa? Nimbangin, Ya. Yeah. Allah sampai begitu. Karena dia nggak mau sampai pahala sedekahnya hilang lantaran doa. Walaupun doa itu mahal juga. Makanya begitu mahalnya doa, kadang-kadang nimbangin sedekah. Ya, yeah. sampai bilang doa itu murah. Doa mahal apalagi doa yang makbulah doa yang diterima makanya rajin rajin minta doa sama orang soleh ya. ila maskanihi maskanihi sampai rumahnya lihat ta'arraba agar dia tahu itu utusannya tadi supaya tahu hal ya do'ulaha apakah orang yang disergain tadi doain dia doain si Aisyah kata do'ulahu Ya, kalau memang didoain, jika Aisyah doain lagi. Bimisli doai. Sama seperti doanya. Kalau doanya barakallah, ya, barakallah. Ya. Li'alla yakuna doamu agar tidak agar adalah doanya itu tidak bi muqabalah sedekah nimbangin sedekahnya agar doanya itu tidak nandingin nggak nandingin sedekahnya ya bayan kuso ajruha kalau ngandingin kan jadi bisa berkurang pahalanya <laughs> berkurang atau sama sekali habis sulit. Cakap juga nih ya ini pembahasan jarang kita dengar yang begitu Walidah gala ashabuna karena itulah berkata sahib kami Pengarang bilang ashab ini berarti levelnya sama media. Ya kalau kawan ulama ashab disebut ashab berarti ulama juga. Gitu. Falidan gala ashabuna berkata sahib kami, kawan kami, ulama-ulama yang lain. Yustahabku lil mutasaddiqi ayyadu'wa lil mutasaddaq lil mutasaddaqi alaih bimisli ma da'alahu disunahkan bagi orang yang sedekah bahwasanya dia mendoain orang yang disedekahin sama seperti doanya. Eh, sunnah tuh. Ini ashab, ya, ulama-ulama kawannya syekh mengatakan sunnah bagi orang yang bersedekah mendoakan orang yang disedekahin sama seperti doanya dia. Kalau dia kita kasih doanya, biar ya Allah lapangin rezeki Anda, Allah selamatkan Anda, Allah uh, keluarkan Anda dari kesulitan, rumah tangga Anda uh, apa namanya? tentram, sejahtera. Amin. Inti juga begitu. Mudah-mudahan kadzalik. Ya, yeah. sudah sama itu. Wa anta kadzalik. Wa anta kadzalik. Cukup. Kalau dibilang wa anta kadzalik, sama sudah. Ente seperti itu juga mudah-mudahan. Itu namanya ngebales. Ya. Orang jawab terima kasih, Syukur akuan, syukron, lah syukur alam wajib. Ya. Abdul Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Karena Abi ini asar ya. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, karena abi yagulu adalah bapakku Aslami bin Zaid bin Aslam, Abdurrahman bapaknya Zaid bin berkata Abdurrahman berkata sesungguhnya bapakku Zaid bin Aslam berkata idza a'taita rajulan syai'an wa ra'aita anna salamaka yuskilu 'alaih ay li kaunihi yatakallafu laka qiyaman wa nahwahu wa nahwahu li ajli ihsani ilaihi fakuffa salamaka anhu Apabila kamu memberikan sesuatu kepada seseorang dan kamu mengetahui bahwasanya salammu kepada orang tadi memberatkan orang itu Ayat dikaunihi yatakallabu laka kiaman wa nahwahu. Iya. Itu orang jadi berat lantaran nggak enak. Iya. Dia mesti bangun iya. atau melakukan gerakan-gerakan yang menghormati kita lantaran kita kasih duit, kita kasih bangun. Jadi kan orang kalau diberi sesuatu itu dengan keterpaksaan, dengan segala kemampuan dia pengen hormatin orang yang ngasih. itu kan? Nah kita sebagai pemberi ini kalau kita tahu nih orang jadi berat nih dia bangun, dia, dia, dia orang yang susah bangun gara-gara kita baik media. Kalau kita ngucap assalamualaikum, dia bakal bangun yang begitu walaupun itu mendingan jangan salam katanya. Mendingan kita jangan salam supaya dia jadi nggak nggak ngerepotin diri dia. Ya. Karena kebaikan itu memang ada ada ganjarannya. Ya. In ahsantum Ahsantum li anfusikum ya. Wa in asatum fala. Kalau kamu berbuat baik, berarti kebaikan itu bakal diri kamu sendiri. Kita berbuat baik sama orang, orang bakal baik gitu. Ya. Tetangga kerawat, tomal, beri nak kita, baik aja minyak. Bawain, marah, kasih zakat, kasih beras, tiap bulan kirimin sekarung. Besok berubah mulutnya. Coba. Tapi kalau kita lawan dengan kejahatan, makin jahat. Dia fitnah, kita fitnah. Dia gibah, kita gibah. Dia celak kita, kita celak. Makin-makin ya. Makin jadi. Tapi kalau kita lawannya dengan kebaikan, berubah cepat. Al-ihsan qat'ul lisan. Kebaikan itu potong lidah. Yang tadinya ngomong jelek, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kasih aja, kita Besok ngomongnya, wow, wow, berubah. Ya, puluh derajat. Bahkan besok inti lewat, inti cemberut aja ditegur. Kemarin kita mesem, dia Kita mesem dia Besok kalau habis begitu, kita diam, dia yang tegur. Agak mampir. Coba jajarin. Bukti ini ucapan ulama. Yeah. Al-ihsan bud'ul Makanya Rasulullah begitu ya. Gak ada tuh sejarah orang masuk Islam eh iya masuk Islam keterpaksaan di pedang di bawah pedang Nabi. Itu bohong, fitnah orang-orang salafis. Kebanyakan orang masuk Islam lantaran di di bawah ancaman pedang Rasul. Bayangkan masuk Islam lantaran akhlaknya ini, lantaran kebaikannya ini. Ya, difitnah, dicaci maki, disik, apa diintimidasi, diapain ya, lagi tuh? Tambitin, ya. tapi dibalasnya dengan doa, dengan akhlak yang mulia. Diludahin balas makanan, diludahin balas yang ludain sakit, ditengokin lagi, dibawain makanan, masih ah, masih ngebul tuh makanan. Hingga yang ludain si Yahudi beriman kepada Rasulullah. Nah, orang yang sering ludain malah bawa makanan gue sakit. Kocok-kocok gue nak nengokin gitu dia. Akhirnya masuk Islam. Ya. Nah orang yang berbuat baik kepada seorang pasti dapat kehormatan. Tetapi kita jangan gila hormat. Sampai-sampai dibilang begitu. Ya. Zaid bin Aslam mengatakan kepada anaknya, kalau anda memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu Anda melihat bahwa pemberian itu membuat orang itu jadi hormat, sehingga kalau inti salam dia jadi repot, bangun, wanah wahude, dan gerakan-gerakan lain yang bikin dia jadi berat ke orang, mendingan pakupa salam, tahan aja salammu biar dia nggak tahu kita lewat, biar dia nggak tahu kita datang. Gitu. Orang yang gue ini ini biar lo bangun lo kan Hei, assalamualaikum wow gitu jadi nilai hormat <laughs> itu man udah lewat ya bahasannya habis jadi nggak boleh ngungkit-ngungkit kita punya sedekah kita punya kebaikan jangan kita ungkit-ungkit sayang habis pahalanya sekarang wal ada bil manni wal ada la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada Jangan kamu batalin sedekah kamu dengan man dan ada. Man mengungkit. Wal ada huwa an yanharahu. Ya. Yeah. Yunhirahu apa yanharahu? Yanharahu boleh ya? yaitu membentak. Ada itu nyakitin, membentak. Bosor lu, bang, malas banget lu. Ngasih juga bentak batal tuh pahalanya ya. mendingan jangan kasih bentak aja malah dap dos yang <laughs> ada orang nggak ngasih ngebentak ngasih ngebentak aja jadi batal tuh kan. ini nggak ngasih ngebentak pahalanya kagak dosnya dapat. Hah? Kebetulan yang datang Nabi Allah hadir lagi. Yang minta-minta Nabi Allah Edir, senyum aja dibentak lagi gak habis melorot deh terumeh. Kalau kita nggak ngasih udah aja deh, sabar aja. Au yu'ayyiruhu atau diejek, ya. Au yashtimahu atau dicaci ya, caci maki. Dibentak, diejek, dicaci maki. Batal. Ngasih nyela, ngasih caci maki, ngasih ngebentak. Itu sedekah yang model gitu diiringi dengan itu batal hukumnya. Fahada kal manni, maka ada itu sama seperti mandi Muskitun litsawa membatalkan, menghapuskan pahala karena akhbar Allah taala sebagaimana yang Allah kabarin dalam ayatnya يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم إلى آخره Ya Allah Wa akhraja muslim Dan mengeluarkan imam muslim Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Wa la yanduru alaihim Ilaihim ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إذاره والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب بالحلف الكاذب Tiga golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. dengan pandangan kasih sayang. walau zakihim Allah nggak hapus bersihkan diri mereka. Ya. Walahum pun alim bahkan mereka dapat adab yang pedih berdasarkan hadis riwayat Muslim. Tiga kelompok. Yang pertama al-musabbilu idarahu. Orang yang manjangin kainnya sampai bawa mata kaki. Kalau itu dengan tujuan pada saat itu kesombongan karena orang kalau pakai iya khayala tujuannya nyombong biar kelihatan. Rompi mata kaki nyeret-nyeret. Ya, <clears throat> ada juga mengatakan karena kalau nyeret itu gampang kena najis. Nyeret kena najis akhirnya sebahyangnya nggak sah. Banyak itu penafsiran di situ. Yang jelas kita gitu, jangan deh. Kalau pas mata kaki nggak apa-apa, nyeret dong. Lalu lihat orang pakai kain nyeret kagak enak jalani. Ya, habis nyapu itu hak nyapu jalanan. Angkat dikit. Ya, di atas mata kaki deh. Atau pas mata kaki nggak tahu deh. Di bawah mata kaki baru lagi nyeret. Kalau bangun dari sujud pakai nyerimpet. Diinjak sendiri itu kayak kedodoran aja. Wal mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa minatan. Dan pengungkit, dia tidak memberikan sesuatu kecuali buat ungkit. tinggal sih tujuannya buat gua ungkit. Lu lu lu, dulu gua wah, oh, tujuannya begitu. Itu tukang ungkit. Setiap memberi tujuannya ungkit, ya. Supaya orang nanti ingat jasa dia. Kebaikan dia. Wal munfiqu sin'atahu bil halatil kadhib. Dan orang yang menjual barang dengan sumpah palsu. Allah, Allah ni aneh belinya sekian, itu tawar sekian, rugi aneh. Padahal belinya nggak segitu. Tujuannya dia dia dia keluarin modalnya dengan sumpah supaya yang beli tertarik. Ini lima ribu dapat gak? Ya Allah, aneh aja modalnya aja takut tapi enam ribu. Rugi dong, aneh. Wallah ini aneh beli enam ribu, padahal empat ribu. Tujuannya wallahi supaya yang beli jadi ambil aja. Eh. Itu wallahi tadi, nyumpe tadi, halabil bilkada. Itu nggak dipandang sama Allah. Dia bakal dapat adab yang mendingan jangan sumpah enggak dapat enggak dapat aja. Gini, ya. Untungnya belum sekarung. <laughs> mendingan begitu boleh. Untungnya belum seleter nih. Seleter beras apa seleter duit kan gitu orang tua gitu ya. mendingan lo ngomong begitu untungnya belum seleter orang mahamin seleter beras kayak seleter air kayak kalau kita dalam hati kita seleter duit seleter duit kan banyak ya Udah ribuan seleter berapa duit ribuan ribuan dijejelin dalam leteran berapa ratus ribu tuh <laughs> Kayak Abu Nawas akanya tapi nggak bohong untungnya belum seleter Tambahin lagi deh. Yang pakai wallahi itu bahaya. Wal Hakim dan Imam Hakim meriwayatkan hadis salah satu la yaqbalullahu yawman minhum yawmal qiyamah Sorpa wada adala. Ini hadis kuat anjeman buat kita nih, Jadi Allah tidak menerima tiga kelompok di hari kiamat amalnya. Baik itu ibadah fardunya maupun ibadah sunnah sorfa wala adla sorfan ibadah wajib kalau adla ibadah ya Abdur anak yang durhaka anak yang dur wa'budullah Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini datang seseorang dari kaum dari Wuda'ah kepada Rasulullah Ya Rasulullah saya sudah syahadat Ya Rasulullah saya sudah salat lima waktu Ya Rasulullah saya bayar zakat Ya Rasulullah saya puasa Ramadan Ya Rasulullah saya sudah melaksanakan seluruh syariat yang kau bawa Saya di mana ya Rasulullah Di sorganya di mana tempat? Nabi mengatakan Apabila kamu mati dalam keadaan ini ya, Maka kamu bersama para nabi Wasyuhada Wasyuhada Lau mata ala hada. lo kau mati dalam keadaan tadi tu, udah sholat, udah syahadat, udah sholat lima waktu baik, udah keluarin zakat bener, udah sedekah, puasa Ramadan, terus menjalankan syariat-syariat dengan baik. Kamu mati nanti masuk ke dalam surga ngumpul bersama para nabi. Ngumpul mana nabi? Nabi itu hamba-hamba Allah yang sudah melewati batas kesempurnaan ilmu dan amal. Orang kalau il, ilmunya sempurna aja udah top ya. Ini Nabi lewat. Jadi batas kesempurnaannya lewat. Jadi gimana dia bisa dilayani? Makanya Nabi nggak bisa disamain manusia biasa. Ilmunya dan amalnya sudah melewati batas batas kesempurnaan. Sempurna aja belum kita. Kita sempurna aja belum. Nabi lewat batas kesempurnaan. Ya. sedikit minat minan nabiin wasidikin kata hadis itu. Dan orang-orang yang sedikit orang-orang yang benar keyakinannya. Mantap dia punya apa? keimanannya. Gak perlu dalil kayak kita. Kalau ketemu dalil baru takut. Temu hadis ini baru kita agak ngerem. Kalau yang udah isi pikir, nggak perlu dalil. Karena keyakinannya udah teguh. Kata Sayyidina Ali, "Lau gushibal gita mazdadtu yakina. Andai kata dibukakan kepadaku disingkapin itu tutupan, Mazdatu yakina. Nggak nambah yakinku. Kenapa? Udah mentok. Itu sidik namanya. Orang-orang yang yakinnya udah mantep. Sehingga walaupun disingkat, tetap udah mau yakin. Nggak kurang tetap Kalau kita ntar ya, ntar yakin, ntar kurang, ntar wah, ya, begini. Ya. Lu baca bismillah aja kalau lu jalan, insya Allah selamat. ya baru bismillah kesandung. Guru gue bilang baca bismillah selamat. Gue baru bismillah, keluar pintu udah kesandung. Yakin kita kurang ya dengan bismillah. Gitu. Padahal nggak begitu kan. Ya. Kesandung mah lain aja, tetap bismillah melindungi pada pada saat-saat yang lain, pada keadaan yang lain. Hmm. Boleh aja aturan itu nggak baca bismillah, kesandung juga, kejedot juga, ketiban genteng juga. Boleh jadi ya. Udah nyung kesandung, nyungsep, ketiban genteng. Tiga. Tapi karena bismillah cuman kesandung doang. Iya. Jatuhnya ketiban gentengnya iya. <laughs> kita nggak pikirin ke situ, ini hikmah yang ada ya, karena doa, wirid, dikir yanfa semuanya. Cuma karena kita yakin kita belum tingkatan itu jadi Nabiin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Malam ya'ugga walidain. Selama dia nggak durhaka orang tua. Itu doang. Makanya agut ini yang Allah bilang eh, Nabi bilang dalam sabdanya riwayat Hakim ini ibadah sunnahnya, ibadah wajibnya nggak diterima sama Allah sampai agut orang yang durhaka kepada Allah Cukup seorang yang dianggap durhaka selama hidupnya dia belum pernah doain orang tuanya. Dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Atau dia nggak nyenengin hati orang tua. Seperti orang tuanya datang, kalau orang lain datang diri, kalau orang tua datang dia nggak diri. Ini kalau orang lain datang lo diri, gue datang lo kagak diri. Kesinggung orang tua, cukup dibilang durhaka orang anak. Ini agung itu. Maka ini yang kita pelihara. Orang tua itu harus kita jaga supaya jangan sampai kita durhaka. Kalau dia meninggal dalam keadaan lapang hatinya, nggak ada goresan luka di hatinya, selamat kita. Ibadah wajib kita masuk, ibadah sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah meninggal dunia gimana? Cari cara-caranya. Ya Allah dulu masih hidup kayaknya gue ngeselin mulu kayak kayaknya kayak kayaknya nih. Bapak gue meninggal dalam keadaan kesel gue. Kan kita takut cari cara caranya kita cari supaya orang tua kita redok dalam suara, dalam kubur. Misalnya kita kirimin dia fatihah, kita sedekah, pahalanya buat dia selalu apa aja yang diharapin kita penuhin selama hidup kita. Mudah-mudahan dengan itu salam kita satu itu, eh, amal kita disampaikan oleh Allah kepada almarhum. Ya. Kan ada yang datang riwayat Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, eh, saya selama hidup dulu belum pernah infak orang tua, belum pernah bantu orang tua, belum pernah ini ini segala macam. Sekarang orang tua meninggal, pengen begitu. Kata Rasulullah, ya rumah anhuma bi'it'an ta'ah. Sedekah pahalanya hadiahin buat orang tua. Au qiraatul Quran atau bacain Quran. Au berdoa minimal, Rabbi ufini. Kalau sama sekali kagak, durhaka. Durhaka. Ya. Agun satu. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wamananun. Ya, ada yang mungkit-mungkit tu, Dosa juga yang mungkit. Wa mukadzibun bil qadar. Yang ketiga, orang yang nggak percaya ni takdir. Mendustai takdir. Al-khair wa syar min Allah. Ya. Baik dan buruk dari Allah. Udah yakin aja. Apa yang terjadi, semuanya ini sudah dalam kodok, rencana, ketentuan Allah subhanahu Goda jatuh takdir. goda jatuh takdir sudah. Tak lepas kita dari goda dan takdir Allah. Kalau goda masih rencana, tapi pasti hasil rencana Allah nggak pernah nggak pernah gagal. Nggak kayak rencana kita. Ya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi goda Allah pasti hasil. Ya, dalam bentuk goda takdir. Terima. Ya, dalam keadaan kita sabar terima apa aja. Wan Nazai terakhir hadis. La al jannah khabbun wala dakhil wala mannan. Gak masuk surga orang yang penipu. hop. Bang tipu. Tidur pikirin besok gua tipu siapa ya? Ada tukang tebok. Wala Bakhil, orang yang bakhil nggak masuk surga juga. Ya. Nggak mau zakat, yang wajib dah. Walamanan dan juga nggak masuk surga orang yang mungkin mungkin Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita. Kita bisa terima ini hadis, kita bisa amalkan. Amin ya rabbal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا الله وكرمه الفاتحة الرحمن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ومن ولا تجعلنا ممن خالف امرك وانصار حسبنا الله ونعم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى من بالعافية ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع عشان والترجي يا رسول الله عليك السلام يا شبيع الخلق يوم الزحام يا مهيمن يا قيوم لا ينام صلي سلم على خير الأنام يا ربي بالمصطفى فدو مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم